Hari ini adalah hari Kamis tanggal 9 Jumadal Ula 1429 Hijriah bertepatan dengan 15 Mei 2008 Masehi. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Yang lalu kita membahas poin ke-48 yaitu tentang takdir dan insya Allah pada pagi hari ini kita masuk poin ke-49 dan beberapa poin setelahnya Yaitu pembahasan tentang arsh dan kursi Tentang betapa besar kekuasaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala Qala al-imam al-tahawi rahimahullahu ta'ala Wal arshu wal kursiyu haqqun Arus dan kursi adalah hak benar adanya. Kata beliau. Jadi arus dan kursi adalah benar adanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan langit-langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan kursi, yang menciptakan arus dan semua makhluk adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta milik Allah. Apa kursi itu? Apa arsy itu? Arsy itu adalah sarirul malik yaitu singgasananya raja. Jadi arsy itu adalah singgasananya raja. Kalau raja punya singgasana, ya itulah namanya arsh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mempunyai arsh. Sedangkan kursi, kursi itu adalah maudhi'ul qadamin. Tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kursi lebih berat, lebih arus lebih besar daripada kursi. Bagaimana raja, raja itu punya singgasana. Kemudian juga ada tempat berpijaknya. Itulah namanya kursi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mempunyai yang seperti itu. Tapi Allah tentu saja tidak sama dengan raja karena Allah tidak membutuhkan semua itu. Semua itu adalah kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, tapi semua itu adalah bukti besarnya kerajaan dan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa la rahimakumullah. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat sahih di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini menunjukkan betapa besarnya kursi yaitu tempat berpijaknya telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas samawati sab' binisbah lil kursi sab'i darahima ulqiyat fi tursin." Sesungguhnya langit-langit yang tujuh itu dibandingkan dengan kursi dengan kursi ya tempat berpijaknya atau tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala seperti uang logam tujuh dirham yang diletakkan di sebuah perisai di sebuah talam atau perisai jadi kursi itu ibaratnya adalah talamnya, perisainya. Lalu langit yang tujuh ibaratnya uang-uang logam yang ada di sana, tujuh. Berarti langit tujuh lapis dibanding kursi tidak ada apa-apanya. Ini menunjukkan bahwa kursi itu sangat besar. Tempat telapak kakinya Allah itu sangat besar. Jadi menunjukkan betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yaitu di dalam ayat kursi Allah berfirman wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard luasnya kursi Allah adalah seluas langit-langit dan bumi itu baru kursi Allah bagaimana pula dengan arsy Allah Tadi kursi itu ibaratnya talam, risai. Langit tujuh lapis ibaratnya adalah logam, tujuh logam. Nah sekarang kursi itu ibaratnya adalah tanah lapang yang sangat luas. Apa namanya arus Allah. Ibaratnya adalah tanah lapang yang sangat luas. Lalu ada gelang yang dilempar ke tengah tanah lapang itu. Gelang dilempar ke sana dan gelang itu adalah kursi. Sementara tanah lapang itu adalah Arus Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, betapa luasnya aras dan kursi yang tanpa batas, tidak ada mengetahui batasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau membuka buku-buku terjemahan Al-Qur'an tentang ayat kursi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu di sana antum akan mendapati kursi diterjemahkan dengan ilmu. Luasnya ilmu Allah adalah seluas langit dan bumi. Dan mereka menisbahkan tafsir itu kepada Ibnu Abbas. Tapi itu adalah nisbah yang tidak sahih. Karena yang sahih dari Ibnu Abbas Beliau mengatakan bahwa kursi itu adalah maudhi'ul qadamin. Tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sahih. Dari segi riwayat tidak sahih. Dari segi makna juga tidak sahih. Karena di sini bicaranya tentang makhluk Allah, tentang ciptaan Allah. Yang mana ciptaan Allah yang besar menunjukkan kebesaran pencipta. Bukan bicara masalah ilmu Allah. Karena kalau ilmu Allah berarti adalah sifat Allah. Sifat Allah bagian daripada zat Allah. Jadi wasi'a kursiyyuhus wati wal ardh bukan bicara masalah sifat ilmu, tidak cocok. Itu bicara tentang makhluk Allah yang sangat besar yaitu kursi. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya arash dan adanya kursi sebagaimana hakikatnya bukan kiasan-kiasan. Karena ada kelompok-kelompok yang lainnya yang menyalahi salafus soleh, mereka mengatakan aras dan kursi itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sebenarnya, bukan aras sana sebenarnya, bukan kursi tempat telapak kaki Allah sebenarnya, tapi mereka mengatakan itu adalah kerajaan Allah. Tidak benar. Apalagi juga disebutkan di dalam surat Hud ayat nomor 7. Yaitu di sana dikatakan wa kana 'arsyuhu 'alal ma' dan bahwasanya arsy Allah singgasana Allah itu berada di atas air. Ya, berarti benar-benar singgasana bukan kerajaan Allah berada di atas air. Tapi memang benar-benar singgah sana, singgah sana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam riwayat sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altumullah al jannah fas'alu al-firdaus al-a'la." fa'innahu wasatul jannah wa al jannah wa fauqahu arsyur rahman. Apabila kamu meminta kepada Allah syurga, maka mintalah syurga firdaus yang paling tinggi itu. Kenapa? Karena itu adalah syurga paling indah dan paling tinggi dan di atasnya itu adalah ars, arsnya Ar-Rahman. Di atas surga firdaus adalah arsy sana Allah. Yang mana sana Allah harus itu disebutkan dia itu seakan-akan seperti sakaf atap bagi alam semesta dan dia itu seperti kubah kal kubah lil alam. Seperti kubahnya alam semesta. Kubahnya alam semesta, atapnya alam semesta. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Haqqah ayat nomor 17 wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Jadi yang memikul arsy Allah itu adalah delapan malaikat. Berarti benar-benar singgasana ya. Singgasana yang hakiki. Singgasana yang hakiki. Jadi di sini kita lihat ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah bahwasanya arsy Allah itu makhluk Allah yang sangat besar yang tanpa batas. Arsy Allah dipikul oleh delapan malaikat. Antum tahu enggak sifatnya malaikat yang mikul arsy itu? Disebutkan di dalam riwayat-riwayat sahih anna ahada hamalatil arus ma baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ah am. Satu malaikat yang mikul arsh. Tadi berapa malaikatnya? Delapan. Satu malaikat yang mikul arsh itu besarnya antara daun telinganya dengan bahunya. Ini antara daun telinganya dengan bahunya ya. Itu jaraknya seperti perjalanan 700 tahun. maaf, Akbar itu satu malaikat. Jadi antara daun telinga dengan bahunya seperti perjalanan 700 tahun. Itu disebutkan di dalam riwayat sahih sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Wa anna lahu qawaim dan bahwasanya arasy itu mempunyai qawaim, mempunyai penyangga-penyangga. Penyangga yang disangga oleh malaikat. Wa annahu saqfu jannatil firdaus dan bahwasanya aras itu adalah atapnya surga Firdaus. Atapnya surga Firdaus, bahkan atapnya alam semesta, bahkan seperti kubah bagi alam semesta. Jadi ini hakiki, hakikat bukan hanya kiasan-kiasan, bukan hanya gambaran-gambaran tentang kerajaan, tentang kebesaran dan yang lainnya. Memang kerajaan benar, kebesaran kerajaan Allah benar, tapi Allah benar-benar punya arsh singgah sana dan Allah benar-benar punya kursi tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Baqarah tadi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arq Telah sahih riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan al-kursiyyu mawdhi'ul qadamin. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah, wal 'arsyu la yuqaddiru qadrahu illallah taala, sedangkan 'arsy tidak ada yang bisa tahu kebesarannya kecuali Allah Ta'ala sendiri. Subhanallah ya. Jadi tadi bagaimana? Kursi dibandingkan tujuh langit. Seperti apa tadi? Seperti tujuh logam yang berada di talam atau di perisai. Talam atau perisai itulah kursi Allah. Kemudian kursi dibandingkan aras seperti apa? Seperti gelang dilempar di tengah tanah lapang. Tanah lapang itulah arsy Allah, sementara kursi itu adalah gelang. Allah Akbar. Kita tidak bisa membayangkan betapa sempurna keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Allah adalah segala-galanya. Kemudian di poin yang nomor ke-50 Beliau Al-Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih mengatakan wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Dan dia Allah tidak membutuhkan aras dan yang lainnya. Atau dan yang di bawahnya juga boleh. Jadi jangan dibayangkan nanti Allah itu istawa alal aras, nanti kita bahas ayat-ayat masalah itu. Jangan dibayangkan nanti Allah itu duduk di atas aras. Jangan, tidak benar. Karena aras itu kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan aras Allah menciptakan aras menciptakan kursi untuk menunjukkan betapa sempurna kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh karena Allah itu tidak dinaungi oleh sesuatu dan juga Allah tidak ditopang oleh sesuatu. Allah tidak dinaungi oleh langit tidak pula dinaungi, tidak pula ditopang oleh apapun. Allah di atas. Seperti apa? Bagaimana? Bagaimana? Wallahu a'lam, ya tidak tahu kita tidak mampu karena tidak diterangkan. Ayat-ayat mengenai Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, itu ada tujuh ayat di Quran. Ada tujuh tempat di Quran yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah itu dia bersemayam di atas aras. Nah, bersemayam jangan dibayangkan Allah duduk di aras, tapi Allah berada di atasnya aras. Karena ada dari kelompok lain, kelompok sesat mengatakan Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, untuk bila ya, ini kata-kata yang kurang ajar sekali. Katanya Allah itu tengok-tengok di aras. Nah, untuk bila. Ini kufur orang kalau seperti ini. Karena aras itu kecil, Allah Subhanahu wa Maha besar. Allah di atasnya. Mengenai Allah bersama di atas aras ada tujuh tempat di Quran di antaranya yang pertama-tama di surat Al-A'raf ayat nomor 54. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabbmu Allah dia yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam enam hari, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Surat Al-A'raf ayat 54. Demikian pula di dalam surat Yunus ayat nomor 3. Itu sama ayatnya persis. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Sama persis. Kemudian yang ketiga di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 2. Allah berfirman, "Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha, tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah dialah yang telah meninggikan langit-langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian ayat yang keempat di surat Thaha ayat nomor lima Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 59, tsumastawa 'alal 'arsy. Kemudian juga ayat yang ke-6 di dalam surat As-Sajdah ayat nomor 4. الله samawati wal السماوات wa ma بينهما fi sittati أيام ثم استوى al 'arsy. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 4. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Tujuh tempat di Quran yang menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Dan ini bukan menguasai arsy. Ada yang mengatakan itu maksudnya adalah Allah menguasai arsy. Oh, tidak ada. Kalau Allah menguasai arsy, tidak perlu Allah menyebutkan secara khusus karena Allah telah menguasai segala-galanya. Ini menunjukkan bahwa memang Allah punya arus dan Allah berada di atasnya arus. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah itu tempatnya berada di mana? Di atas. Masalah ini kayaknya sepele, tapi pertikaian, perentangan di antara salafus saleh di antaranya masalah ini. Sehingga Al-Imam Malik rahmatullahi alaih, Imam Mudaril Hijrah imamnya penduduk Madinah ketika beliau sedang mengajar di Masjid Nabawi ada seorang pembangkang yang sengaja ingin tanya, menyingkap hal-hal yang tidak bisa disingkap, yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Wahai Imam Malik, Ar-Rahman Allah itu bersemayam di atas arsy. Fakai pastawa, bagaimana bersemayamnya Allah. Lalu kata Imam Malik, pertama-tama fa'atraqa Malikun ra'sahu wa tasabbaba 'araqan. Imam Malik ini orangnya kenal dengan Allah. Sehingga kalau ada pertanyaan yang kira-kira dianggap tidak pantas untuk Allah, kurang adab, kurang akhlak, maka beliau sangat takut. Beliau menundukkan kepalanya dan bermandikan keringat. dan keringat sambil beliau mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal iman bihi wajib was su'al anhu bid'ah Bersemayam di atas aras, bersemayam kita sudah tahu maknanya bersemayam. Bersemayam itu kalau orang ya duduk, ya kan? Maknanya jelas. Tapi bersemayamnya Allah bagaimana kita tidak tahu. Sementara kita mengimaninya adalah wajib. Dan kalau kita bertanya-tanya bagaimana, bagaimana, bagaimana, ini adalah bid'ah dalam agama. <clears throat> Karena tidak pernah ditanyakan oleh sahabat dan yang lainnya. Lalu karena orang itu membangkang, akhirnya orang itu diusir dari majelisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi pertanyaannya bukan mencari ilmu, tapi sengaja mau bangkang. Sama dengan Allah punya tangan. Tangan jelas ini tangan. Cuman tangannya Allah seperti apa, bagaimana kita tidak tahu. Wallahu a'lam, laisa kami telihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi tanya-tanya bagaimana tidak. Tapi kita wajib mengimani sebagaimana hakikatnya hal-hal yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di poin yang nomor ke-50 ini disebutkan Allah tidak butuh aras dan Allah juga tidak butuh yang lainnya yang ada di bawahnya aras. Jadi jangan sekali-kali dibayangkan Allah butuh sana. tidak. Allah menciptakannya untuk menunjukkan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langit-langit dan bumi berada dalam genggamannya Allah Berarti Allah tidak butuh. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat nomor 41. Inna allaha yumsikus samawati wal arda Antazula wala in in amsakahuma min ahadim min ba'di. Sesungguhnya Allah itu memegang langit-langit dan bumi supaya tidak pergi. Kalau langit dan bumi itu pergi, tidak ada lagi seorang pun yang sanggup untuk memegangnya. Jadi Allah Maha Besar. Langit bumi berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh dengan arsh. Cuman ini adalah bukti betapa sempurna kebesaran dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang nomor ke-50 dan memang Allah tidak membutuhkan apapun, justru yang lainnya itulah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwat fila rahimahumullah poin yang nomor ke-51. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad ajaza 'anil ihatati khalquhu ya. Allah itu meliputi segala sesuatu dan berada di atasnya segala sesuatu. Jadi Allah meliputi segala sesuatu dan Allah berada di atasnya segala sesuatu. Dan semua makhluk tidak mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah meliputi segala sesuatu dan di atasnya segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 5. Kata Allah, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sesungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya di bumi dan tidak pula di langit. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Apanya? Kita bicara apa sekarang? Ini menunjukkan apa tadi? Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas Allah. Jadi Allah meliputi segala sesuatu. Sebagaimana yang lalu pernah kita bahas, wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Allah adalah al awal yang sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Allah adalah al akhir yang tetap kekal setelah semuanya tidak ada. Allah adalah al dhahir yang paling tinggi, tidak ada lebih tinggi dari Allah. Allah adalah al batin, ilmu Allah menembus segala-galanya sampai yang paling bawah. Jadi Allah meliputi semua waktu dan semua masa, semua tempat. Ilmunya Allah maksudnya, tapi Allah berada zatnya di atas aras. Subhanallah. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah tadi 255 yaitu di dalam ayat kursi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa dan mereka tidak bisa meliputi sedikit pun daripada ilmu Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pada hakikatnya kita tidak tahu apa-apa, hanya Allah memberitahu kita. Ilmu kita tidak mungkin bisa meliputi Allah. Jangan coba-coba membahas Allah dengan akal, tidak mampu. Kita hanya membahas tentang Allah yang ada dalilnya saja. Ini dalil Quran, ini dalil sunnah, ini pemahamannya salah pesoleh. Selesai titik. Akal jangan dipakai, tidak mampu. Ini sesuatu yang hoib. Antum yakin tidak punya roh? Yakin kan punya roh? Mana rohnya? Sekarang ada orang hidup, tiba-tiba orang itu mati. Katanya rohnya keluar. Mana rohnya? Mampu tidak kita bahas roh? Kalau bahas roh saja yang dalam tubuh kita kita tidak mampu, apalagi bahas Allah Subhanahu wa taala lebih tidak mampu lagi. Kalau kamu mau bahas Allah, bahas rohmu dulu. Kalau bisa nanti baru bahas Allah. Kalau roh aja tidak bisa, sudah selesai jangan diteruskan. Percuma sia-sia ilmu yang sia-sia. Jadi dalam masalah-masalah seperti ini solusinya adalah Al-Qur'an was sunnah difahami dengan pemahamannya salafus saleh. Kita mengatakan yang mereka katakan. Kita menahan yang mereka tahan. Kita berjalan sebagaimana mereka berjalan. Kita berhenti di mana mereka berhenti. Kita hanya mengikuti dan tidak membuat sesuatu yang baru. Selamat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat nomor 12. "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilma supaya kamu tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu ilmu Allah meliputi segala sesuatu jangankan yang besar yang kecil pun wa ma tasqutu min warabatin illa ya'lamuha saat ini ada berapa daun yang jatuh di dunia ini Allah tahu berapa daun yang jatuh, jatuhnya di mana, Allah tahu semuanya. Subhanallah. Ilmunya Allah. Kalau manusia, kalau makhluk kebalikannya. Allah berfirman di dalam surah Taha ayat nomor 110, "Wala yuhituna bihi ilma." Dan ilmu mereka tidak akan bisa meliputi Allah. Ilmu kita tidak akan bisa meliputi Allah. Jadi kita bahas tentang Allah yang ada dalilnya saja dalam Quran dan dalam Sunnah. Di situ tadi dikatakan ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, Allah meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Allah di atas. Ini juga masalah yang tampaknya itu sepele. Tapi di kalangan salafus saleh ini masalah besar. Di manakah Allah? Kalau kita kembali kepada dalil-dalil dari Quran, dari Sunnah, dari ijma, dari akal, dari hati nurani, semuanya menyatakan Allah berada di atas. Allah berada di atas ya, di atas segala-galanya. Di antaranya dalil dalam Al-Quran Di Quran itu banyak dalil Yang secara langsung atau tidak langsung Menyatakan Allah berada di atas Antum kalau baca Quran nanti akan sering menemukan ayat-ayat yang berbunyi nazalna, anzalna. Kami turunkan, kami turunkan, kami turunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Menurunkan itu dari mana? Dari atas ke bawah. Nunazzilul malaikata, kami turunkan malaikat. Turun dari mana? Dari atas. Kemudian juga di dalam surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal soleh mengangkatnya. Naik kemana? Kemana naik? Atas. Ayat seperti ini banyak dalam Quran. Antum sambil terpejam buka ketemu nanti. Sangi banyaknya. Itu secara tidak langsung. Yang secara langsung ada di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarok, ayat 16, ayat 17. Aamintum maufis fis samai ay yakhsifa arda fa'idha hiya tamur am amintum maufis fis samai ay yursila hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Diulang oleh Allah dua kali. Aamintum maufis fis sama am amintum maufis sama. Apakah kamu merasa aman terhadap azabnya zat yang ada di atas langit. Siapa di atas langit? Allah. Ayat ini jelas-jelas dan gamblang. Di atas langit ya. Jadi di atasnya. Allah tidak ditopang dan tidak dinaungi oleh apapun. Allah berada di atasnya. Seperti apa? Bagaimana? Wallahu a'lam. Di Quran banyak ayat-ayat seperti ini. Demikian pula di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak dan lengkap. Ada ucapan beliau, ada persetujuan beliau, ada pula perbuatan beliau. Di antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sering ya mengucapkan di antaranya tentang wanita, istri yang diajak hubungan oleh suaminya lalu dia menolak tanpa udur tanpa alasan yang syar'i, kata Allah illa allazi fis sama sakhita 'alaiha atau kama Melainkan zat yang ada di langit marah kepada wanita itu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan tentu juga para malaikat semuanya. Kemudian juga ketika beliau sujud beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha tinggi segalanya termasuk maha tinggi zatnya. Kemudian juga beliau mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu maufis sama. Tidakkah kamu percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Ucapan Rasulullah ya, banyak. Kemudian perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan beliau. Ketika beliau Hajatul Wada, beliau khutbah panjang lebar kepada para sahabat Lalu beliau mengatakan Allah hal balaghtu, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka mengatakan, "Ya ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan." Lalu beliau nuting ke langit dan menunjuk, "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan. Ini berarti mengisyaratkan ke mana? Allah berada di atas. Kalau Allah tidak di atas, buat apa beliau menunjuk ke atas? Buat apa Allah menunjuk ke atas? Buat apa Rasulullah menunjuk ke atas? Kemudian juga ketika beliau berdoa Terutama ketika doa minta hujan, istisqa. Tangannya diangkat tinggi-tinggi hatta yura bayadu ibtaihi sehingga kelihatan putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat tinggi-tinggi tangannya. Ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Kalau sudah di atas buat apa tangannya diangkat tinggi-tinggi? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Isra dan Mi'raj. Kemana Isra dan Mi'raj itu? muter-muter. Jalan-jalan. Kalau kata orang Malaysia pusing-pusing. Enggak. Selamat ke atas. Sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu difardukan sholat lima waktu. Isra Mi'raj jelas Allah berada di atas, jelas gamblang seperti matahari di siang bolong. Jadi perbuatan beliau banyak. Kalau diperinci tambah banyak lagi. Kemudian yang berikutnya lagi takrir. Kalau tadi kaul sudah, fi'il sudah, sekarang takrir. Persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Muawiyah bin Al-Hakam mempunyai budak yang berbuat satu kesalahan lalu dihukum, ditampar oleh dia, lalu dia menyesal. Dia hendak memerdekakan budaknya. Lalu beliau bermusyawarah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk memanggil budaknya. Setelah dipanggil budaknya dan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Aina Allah? Di manakah Allah?" Kemudian budak itu dengan ilmunya yang sangat lugu mengatakan, "Fis sama, Allah berada di atas langit." Lalu Rasulullah tanya lagi, "Man ana? Siapa saya?" Lalu budak menjawab, "Anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah SAW setuju dan beliau mengatakan, "A'tikha fa innaha Bebaskan dia, merdekakan dia karena dia adalah budak yang beriman. Rasulullah setuju. Jadi pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Itu boleh. Biasanya kalau orang-orang tidak ngerti, tidak boleh gitu, tidak boleh. Boleh, tidak apa-apa. Di mana Allah? Di atas langit. Seperti itu. Kemudian biasanya mereka mengatakan, loh kan banyak ayat yang mengatakan wahwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sebelum kita jawab, kita tanya dia dulu. Kalau menurut kamu bagaimana maksudnya? Apakah Allah di sini? Iya. Ataukah Allah di mana-mana? Di tempat-tempat yang kotor? di apa namanya kamar mandi, di WC, di mana yang lainnya. Subhanallah naudzubillah. Berarti ini ada ayat-ayat yang dohirnya itu bertentangan. Di satu sisi Allah di atas, di sisi lain menyatakan seakan-akan Allah di mana mana. Terus bagaimana mendudukkannya? Mendudukkannya gampang. Kita kembali kepada ajarannya salafus soleh. Berarti maksudnya Allah berada di atas, tapi ilmunya Allah yang ada di mana-mana. Ini bukan takwil, tapi ini adalah at-tafsir bil lazim. Kita menafsirkan dengan sesuatu yang selazimnya. Jadi Allah di atas tapi ilmunya Allah di mana-mana. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Seperti itu. Kemudian sekarang menurut ijma para salafus saleh rahimahumullah taala semuanya sepakat mengimani Quran dan Sunnah sebagaimana hakikatnya, termasuk tentang Allah berada di atas. Tidak ada dari kalangan mereka yang bantah. Tidak ada dari kalangan mereka yang mengatakan Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Sebagaimana yang sering kita dapatkan di buku-buku model sekarang. Lah terus di mana Allah itu? Di mana terus? Tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Sekarang kalau saya tanya ke antum, bagaimana caranya antum mensifati sesuatu yang tidak ada? Sesuatu yang tidak ada itu adalah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Ya kan? Itu adalah asyai al-makdum, sesuatu yang tidak ada. Dan kamu tadi mengatakan tentang Allah seperti itu. Berarti Allah itu tidak tidak ada. Inilah rahasia kenapa mereka kok sembrono dalam beragama. Karena ujung-ujungnya mereka menyatakan Allah itu tidak ada. Sehingga sembrono dalam beragama. Merubah, mengotak-atik, melanggar dan yang lainnya. Dari sini sebabnya. Jadi salafus soleh dulu tidak ada, gitu-gitu tidak ada. Allah di atas ya di atas. Allah bersama kita ya ilmunya. Selesai. Karena orang yang menyatakan Allah di dalam bumi dia itu kafir, maha suci Allah, maha besar Allah. Kemudian dalil menurut akal. Menurut akal kita, sesuatu kalau tidak di atas berada di bawah. Menurut akal kita, Allah itu lebih pantas di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Akal kita pun menyatakan Allah itu pantas di atas. Lebih mulia di atas daripada di bawah. Loh ya, atas kan menurut kita karena kita di atasnya bumi. Kalau orang di bawah sana, Amerika kan di bawah kita kan, kita injak-injak. <laughs> Ya. Berarti menurut mereka Allah berada di bawah. Oh, Kalau kita masuk ke dalam bumi, itu berarti kita sedang turun ke bawah. Sampai berada di tengah-tengahnya bumi, kalau kita teruskan lagi, itu bukan turun, itu naik. Jadi dimanapun manusia berada, Allah tetap berada di atas, mau di Indonesia, di Amerika, di Australia, Timur Tengah, di Barat, di Eropa, Allah berada di atas. Itu menurut akal. Kemudian yang terakhir menurut hati nurani. Terakhirnya, tidak iman juga, ya sudah, ma'asalama, selamat tinggal sudah. Anda tidak mau dalil, tidak mau Quran, tidak mau sunnah, monggo. Sekarang pakai hati, hati nurani aja. Hati nurani kita menyatakan Allah berada di atas. Percaya atau tidak antum? Orang-orang awam saja itu kalau ada masalah saya terserah yang di atas. Ya. Kan? Ini hati nurani dia yang bersih. Saya serahkan kepada yang di atas. Semut saja pada zamannya Nabi Sulaiman, ya kan? Ketika itu Nabi Sulaiman keluar akan minta hujan, ternyata ketemu semut yang terlentang berdoa, minta hujan. Nabi Sulaiman mengarang sudah kita tidak usah doa, sudah diwakili oleh Pak Semut. Ya. Semut saja tahu kalau Allah di atas. Kemudian ada percakapan antara seorang guru dengan murid Abdul Ma'ali Al-Juwaini, seorang ulama besar madhab Syafi'i. Tapi beliau pemahamannya ashari, yang mengingkari Allah berada di atas. Sehingga ayat dalil semuanya diputer-puter oleh dia untuk menunjukkan Allah tidak di atas. Nah, ini repot. Mikir muter-muter usaha maksimal untuk muter-muter ayat. Lah repot sih. Palingan apa pemahamannya salah? Ayat gini, ya gini. Hadis gini, ya gitu. Enak. Makanya orang suka muter-muter akhirnya bingung. Akhir umurnya bingung. Sampai-sampai banyak di antara mereka yang mengatakan, "Aduhai, saya kepingin mati dengan mempunyai akidah seperti akidahnya para nenek, ibu-ibu tua." Kenapa? Ibu tua, para nenek, tidak macam-macam. Quran dibaca, diimani, selesai. Enak kan? Kalau saya muter-muter, kola fulan, kola fulan, kola fulan, kola fulan, kola fulan. Jadi Quran diputarkan dengan kola fulan dan kola fulan. Bingung akhirnya. Abul Ma'ali Al-Juwaini ini punya murid yang dikenal dengan sebutan Al-Hamadani. Al-Hamadani muridnya dibuat bingung oleh gurunya. Karena gurunya selalu memutar-mutar ayat Quran dan hadis tentang Allah di atas. Akhirnya muridnya tidak mau kalah. Kalau guru buat saya bingung, saya mau buat bingung guru juga. Ya. Ini aja Pak Guru. Maqala arifun qad ya Allah illa wa wajada fi qalbihi daruratan bi talabil ulu. Wahai Pak Guru, tidak ada seorang pun yang kenal Allah ketika dia berdoa, ketika dia menyebut ya Allah, melainkan hatinya condong kemana? Ke atas. Ini hati nurani Pak Guru. Allah berada di atas. Akhirnya gurunya benar-benar bingung. Gurunya mukul-mukul kepalanya sambil mengatakan hayyaranil hamadani. Hayyaranil hamadani. Anda telah membuat saya bingung. Anda telah membuat saya bingung. Ya sudah, sama-sama bingungnya kalau gitu. Anda ayat Quran diputar-putar. Sekarang kita pakai hati nurani saja. Tidak jelas. Allah di atas itu jelas. Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Istimak al juz al-Islamiyah ala Ghazwil Jahmiyatil Mu'attilah. Dalil yang banyak rombongan Allah berada di atas. Dari Quran, dari sunnah, dari salah semuanya. Demikian pula Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu. Yang dimuhtasar oleh Syekh Al-Bani. Yaitu muhtasar Al-Ulu. Yang mana kalau orang mengingkari Allah di atas. Ini mukabir orang sombong. Menolak kebenaran. Jadi masalah ini kayaknya sepele, padahal masalah ini masalah besar. Dari masalah inilah timbul akidah-akidah yang yang lainnya. Sehingga tidak ada satu kitab akidah pun melainkan selalu dibahas di sana tentang masalah ini al-ulu, Allah berada di atas. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, tadi kita telah membahas tentang aras tentang kursi. Sekarang mari kita lihat betapa besarnya kerajaan Allah lagi disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan yang lainnya yaitu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ucapannya Ibnu Mas'ud ya kata beliau Bainas sama wallati taliha khomsumi am. Antara langit yang satu dengan dengan langit yang lainnya itu seperti perjalanan 500 tahun. Wa bainas sama'is bi'ah wal kursi khomsumi am. Antara langit yang ketujuh dengan kursi tempat lapak kaki Allah tadi itu seperti perjalanan 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma' 500 'am. Antara kursi dan air seperti perjalanan 500 tahun. Jadi ada air yang lautan di sana, yang mana arus berada di atasnya air. Wal 'arsyu fawqal ma' dan arus itu berada di atasnya air. Wallahu fawqa dan Allah di atas itu semuanya la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya daripada daripada amalanmu. Itu riwayatnya riwayatnya Ibnu Mas'ud. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hampir mirip tapi ada tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, diriwayatkan pula At-Tirmizi menyatakan sanatnya hasanun gharib. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau menyatakan sahih. Melalui jalan sahabat Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadruna kam baina sama'i wal ardh?" Tahukah kamu berapa jarak antara langit dan bumi. Berapa jaraknya? Jadi sekarang kalau ada penelitian ilmiah yang menyatakan jaraknya sekian, dengan ucapannya Rasulullah atau ucapan Ibnu Mas'ud, kita milih mana? Milih Rasulullah dan Ibnu Mas'ud. Karena apa? Katakanlah ini ilmu yang belum final. Kalau sama-sama belum finalnya, ya kita milih pendapatnya salafus saleh. Kecuali kalau sudah final pasti, ya kita harus ngikuti yang yang final itu. Ini belum final, kita ngikuti yang salafus saleh. Qala Ibnu Mas'ud, ya, sama qala Robert siapa gitu. Milih mana tuh? Kok enggak meyakinkan gitu ya? Kemudian para sahabat dengan tawaduk mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menjawab, bainahuma masiratu 500 am. Antara langit dan bumi seperti perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 am. Antara langit yang satu dengan langit yang lainnya jaraknya seperti perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan onta ya, zaman dulu onta yang membawa muatan. Yang tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Wa kasifu kulli sama'in masiratu 500 am. Tebalnya tiap-tiap langit sama dengan perjalanan 500 tahun. Jadi berapa tadi kalau dihitung? Bumi langit 500 tahun. Tebalnya langit 500 tahun. Langit pertama, kedua 500 tahun. Tebalnya langit kedua 500 tahun. Sampai langit ketujuh. Berapa berapa ribu tahun? Subhanallah ya, luar biasa. Itu betapa besarnya Allah. Wa bainas sama'is sabi'ah wal 'arsy bahrun min asfalihi wa a'la kama as sama'i wal ard. Antara langit ketujuh dan arsy itu ada lautan. Yang mana lautan itu dari dasarnya ke atasnya seperti jarak antara langit dan bumi. Itu lautannya. Subhanallah. Hamukallah. Wallahu fauqa dzalik dan Allah berada di atas itu semuanya wa laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam, tapi tidak ada satu pun dari amalnya manusia yang tersembunyi atasnya. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah pembahasan kita pada pagi hari ini kesimpulannya ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya arsy dan kursi hakiki sebagaimana hakikatnya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan arsh dan yang lainnya. Kemudian bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah berada di atas segala sesuatu. Sedangkan makhluk tidak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu dulu kasihan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Silakan. Kalau akhwat seperti biasa lewat SMS. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah. Amin. Mengapa di dalam Al-Quran kata ganti Allah adalah kami? Beberapa ayat. Dalam bahasa Indonesia jamak. Wallahu'alam. Jazakallah. Ya. Sebenarnya kata-kata na, nahnu. Itu bukan hanya berarti jamak. Itu kalau yang menyebutkan Allah. Itu berarti litakdim. Allah hendak mengagungkan dirinya. Dan itu dalam bahasa Arab sesuatu yang sangat jelas sekali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang jaga Quran. Bukan berarti Allah banyak, tapi Allah hendak mengagungkan dirinya. Jadi kalau yang dari atas ke bawah, kata-kata nahnu itu untuk mengagungkan. Tapi sebaliknya kalau dari bawah ke atas ini untuk merendahkan diri. Jadi kalau kita ya, kita mengucapkan kami itu untuk merendahkan diri. Dalam bahasa Indonesia pun kan juga ada kata-kata kata ganti gitu kan. Kita sendiri, saya sendiri. Tapi kadang memang kata-kata kami. Untuk apa? Untuk merendahkan diri. Supaya tidak terkesan sombong. Daripada kata-kata aku, saya tapi kasar ganti kami. Jadi kalau dari bawah ke atas untuk merendahkan diri. Kalau dari atas ke bawah untuk memuliakan, mengagungkan. Bukan berarti Allahnya jamak, bukan berarti Allahnya banyak. Allah satu, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Jelas. Fadal, kalau ada yang lainnya mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya di situ tadi bahwa Allah itu memegang langit dan bumi. Sehingga langit dan bumi tidak akan mungkin bisa hilang maksudnya. Maksudnya begitu. Ini Allah ingin menunjukkan kebesaran dirinya. Maksudnya Allah seandainya langit dan bumi saya lepas, kamu bisa tidak pegang? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Jadi bukan berarti langitnya nanti lepas betulan kecuali kiamat nanti kiamat oleh Allah dilipat was samawati matwiyatun langit-langit dilipat oleh Allah berada di dalam tangan kanannya Allah jadi Allah menunjukkan kebesarannya ya bahwa langit dan bumi berada dalam genggaman Allah dipegang Allah kalau oleh Allah dilepas maka tidak ada yang sanggup memegangnya selain Allah Subhanahu wa taala Ya, kalau ada yang lainnya, Fadl, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Fadl. ada. Berarti jelas ya. Alhamdulillah. Insyaallah hari Kamis depan kita lanjutkan lagi poin-poin berikutnya. Kita sudah berapa bulan ngaji Tuhawiyah Masih ingat tentu Berapa bulan? 6 bulan ya. Alhamdulillah ya, tidak terasa 6 bulan Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta.